Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan seputar Sirah An-Nabawiyah. Karya siapa? Al-Fusul ini, Al-Fusul ini karyanya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Jangan sampai keliru ya. Al-Fusul fi Siratul Rasul itu karya siapa tadi Husain? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau gelarnya apa tadi? Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Kita lanjutkan. Halaman 12. Setelah kaum muslimin mengalami ujian dan cobaan yang sangat besar dan dahsyat siksaan dari sebagian orang kafir Quraisy akhirnya kemarin diperintahkan untuk apa hijrah ke Habasyah ke Ethiopia paham ya kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke sana pertama kali yang hijrah ke Habasyah ke Ethiopia dalam rangka lari untuk penyelamatan agamanya siapa dan siapa Iqbal Osman bin Affan dan dan istri beliau siapa? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsan tabarakallahu fikum itu yang pertama kali. Paham ya? Utsman Affan dan Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tidak lama kemudian setelahnya apa? Ada yang menyusul. Siapa kemarin? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib menyusul bersama kaum muslim yang lainnya. Ternyata enggak terima gitu loh. Orang kafir Quraisy dengar kabar kok berbondong-bondong ke sana enggak terima. Akhirnya mereka mengutus dua utusan, suruh pergi ke Habasyah membujuk Raja Najasyi agar apa? Agar membalikkan biar disuruh pulang lagi balik ke Mekah itu loh. Siapa dua utusan ini? Isa Abdullah bin Abi Rabi'ah satu, dua Amr bin As. Dua orang diutus bawa apa kemarin? Bawa hadiah bahwa hadiah, bahwa pemberian-pemberian, membujuk-bujuk Raja Najasyi, bahkan para tentaranya pun dibujuk juga tapi mereka semuanya tidak mau. Paham ya? Bahkan Raja Najasyi melindungi. Nah, setelah melindungi, eh, apa kata Raja Najasyi? "Idhabu, pergilah kalian, kalian aminun, selamat. Kalian itu aman sudah." Eh, man sabbakum gharim. Barang siapa yang menawan kalian, menawan kalian maka dia apa? Dia yang akan bayar denda. Masya Allah. Itu jaminan dari Raja Najasyi. Namanya siapa? Raja Najasyi ini namanya Ashama. Namanya Ashama. Akhirnya dua orang ini pulang ke Mekah dalam keadaan apa kemarin? Rugi, bangkrut, bawa hadiah lagi. Bawa pulang lagi hadiahnya. Berikutnya, setelah terjadi seperti itu ternyata orang kufar kuras nggak diam, melakukan pemboikotan, diboikot. Ewa, eh, ini pemboikotan ternyata sudah sejak dulu ada ya Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Muqata'atu Quraisyin li Bani Hashim wa Bani Muthalib ini. Pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot. Paham ya? Diboikot. Kenapa diboikot? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa diboikot? Kita lihat di sini. Tsumma aslama Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atun katsirun wa fasal Islam. Masyaallah. Nah, kita lihat nanti kotanya awal mulanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib, ini Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Yang beliau digelarin dengan apa? Asadullah, singa Allah. Masya Allah gelarnya adalah Nah barakallahu fikum singa Allah gelarnya. Masya Allah. Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib digelarin dengan apa tadi? Singa Allah. Nah Masya Allah. Beliau masuk Islam bersama apa? sekelompok jamaah yang banyak tersebarlah agama Islam. Masya Allah. Falam marwat Quraisy sendalik, ketika orang Quraisy melihat keadaan seperti itu, saha langsung berbuat jelek. lham ya? Berbuat jahat. Wa ajma'u ala an yata'aqadu. Mereka semuanya sepakat untuk melakukan perjanjian yata'aqadu. Melakukan apa? Perjanjian ala Bani Hashim wa Bani Muttalib ibnai Abi Manaf. Melakukan perjanjian, nah barakallahu fikum antara siapa? Bani Hashim dan Bani Mutalib Quraisy mengadakan perjanjian. Pokoknya kita berjanji, Allah Uhum enggak akan membaiat mereka katanya. Janjinya orang Quraisy enggak mau bayat kepada mereka. Wala Uhum enggak akan menikahkan dengan mereka. Sampai pernikahan diboikot bayangkan tuh. Eh? dagang jual beli untuk saat ini zaman sekarang nggak usah apa? Asing lagi gitu loh. Misalkan ahlus sunnah keluar awal mulanya hizbinya dari hizbiyun keluar menuju ahlus sunnah kok diboykot dagangnya nggak usah khawatir. Mereka bisa memboykot apa dagangan yang ada di hadapan kita. Tapi mampu nggak mereka memboykot rezeki dari langit? Nggak akan mampu. Nggak usah khawatir. Paham ya? Wah, Ustaz Anda diboykot Ustaz. Nah kenapa? Setelah keluar dari aliran-aliran mereka, dari kelompok-kelompok mereka diboykot dagangan anda nggak laku, santai aja. Rezeki dari atas langit mereka tidak mampu untuk memboikot. Nah, ini bayangkan ini. Eh, orang kufar Quraisy langsung mengadakan apa? perjanjian perjanjian pemboikotan. Bani Hashim, Bani mutalib mereka mengatakan apa orang Quraisy? Tidak boleh membayat mereka, tidak boleh menikahkan kepada mereka, Walayu kalimuhum, Enggak sebatas itu, nggak ngajak bicara mereka. Layu kalimuhum, mereka tidak mau ngajak bicara Bani Hashim, Bani mutalib Wala yujalisuhum, tidak mau duduk-duduk dan mereka. Bayangkan boikot semua total ini pemboikotannya ya. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kapan kata mereka? Sampai mereka Bani Hashim, Bani Muthalib menyerahkan kepada mereka, menyerahkan kepada orang kafir Quraisy Rasulullah SAW bayangkan. Selama mereka belum menyerahkan kepada kami, kepada orang kafir Quraisy, kami melakukan perjanjian untuk pemboikotan, memboikot, tidak menikahkan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak ada bicara dengan mereka, tidak mau bayar dengan mereka sampai mereka menyerahkan Rasulullah kepada kami katanya. Allahul musta'an. Wa katabu bidzalika sahifatan wa alaquha fi saqfil Ka'bah. Bayangkan ini. Mereka mencatat eh, perjanjian tersebut di suatu lembaran kemudian digantungkan di atap Ka'bah. Digantungan situ lembaran perjanjian dari itu. Akhirnya bagaimana Banu Hashim Banu Muttalib? Fanhaza Banu Hashim wa Banu Muttalib mu'minuhum wa kafirum. Bayangkan, yang kafirnya yang mukmin pun juga kena boikot. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Banu Hashim dan Banu Muttalib menyendiri eh, di lembah-lembah, di pegunungan. Nah, barakallahu fikum yang mukmin mereka yang kafirnya illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab mana mau dia? Abu Lahab memang jahat sekali. Paham ya? Abu Lahab siapa namanya? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Hah? Eh, wa Abu Lahab, Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal Siapa? Siapa namanya? Abu Jahal. Kalau Abu Lahab Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal eh Ahsan Amr bin Syam. Amr bin Hisham. Na'am barakallahu fikum nih. Kecuali Abu Lahab. La'anahullah. Semoga Allah Allah taala melanat dia. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat menyendiri mana fi syi'bi Abi Talib. Ya, menyendiri di nah barakallahu fiikum enam eh, di lembah atau di kediaman Ke tempatnya Abu Talib Abdul mana? Abdul mana? Abdul, Abu Talib maksudnya. Nah, barakallahu fiikum. Dalam keadaan bagaimana ketika mereka menyendiri? Mahsurin, dalam keadaan dikepung. Mudayyaqan, dipersempit alaihim. Persempit, dikepung, jiddan, maksudnya benar-benar dikepung, dipersempit nahwan min sanati sinin selama 3 tahun bayangkan. 3 tahun, pemboikotan selama 3 tahun. Nah, ya. Summa sa'a naqti tilka sahifah aqwamun Quraisy kemudian ternyata ada sekelompok kaum dari kalangan Quraisy untuk membatalkan perjanjian tadi itu yang tertulis di lembaran tadi. Fakana al-qa'im bi amri dzalik hisam bin Amr bin Rabi'ah bin Harith. Yang saat itu Na'am barakallahu fikum yang berdiri tegak untuk merintahkan pembatalan tersebut adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Harith. Wa masyafi dhalika ila Mut'im bin Adi. Kemudian berjalan menuju kepada Mut'im bin Adi wa bin Quraisy dan sekelompok Quraisy fa'ajabuhu ila dhalik mereka apa? Mereka pun akhirnya apa? memenuhi permintaannya. Ayo, ternyata apa? Ada kabar yang kabarnya itu tidak sahih juga cuman masyhurnya. Ternyata apa? kertas yang digantung di atap Ka'bah nanti dimakan rayap. Paham ya? Dimakan oleh rayap. Tahu rayap antum? Yang kayak semut warnanya putih-putih itu. Paham ya? Nanti kalau nggak tahu dikasih tahu yang lainnya. Rayap namanya. Nah, bahasa dosanya apa sih rayap? Bahasa dosanya apa, Mas? Antum? Ada nggak rayap bahasa dosanya? Rayap tau rayap, Bang? Bahasa dosanya apa, Bang? Ya rayap kan? Allah alamnya juga nggak tahu juga bahasa dosanya ada yang lain mungkin sebutkan aja. tau, tahu rayap itu ya Indonesia Jawa masuk itu loh rayap. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah kemudian Rasulullah mengkabarkan kaumnya annallaha qad arsala ala tilka sahifah al-aradah. Ini aradah itu namanya adalah apa aradah tadi? Rayap. Kita lihat bawah itu aradah apa aradah? Duwaibah baydha tusbih namlah. Hewan kecil warnanya putih mirip dengan semut ya rayap. Iya enggak? Nah, <laughs> kecil enggak rayap? Kecil, paham ya? Mirip dengan semut atau enggak? Mirip, cuman warnanya putih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau rayap hitam enggak pernah lihat ya. Rayap biasanya putih itu ya. Nah, barakallahu fikum ya. Kita, kita lihat sini. Itu bagus sekali penjelasan bahwa itu duwaibah. Duwaibah itu binatang kecil baydha warnanya putih tusbih annamlah, Mirip dengan semut ya. Lal, apa tadi? <laughs> Lalat atau rayap? Rayap. Nah, kita lihat sini. Masya Allah. Ini tapi hadisnya tidak sahih ini ya. Kisah tidak sahih dulu ketika belajar sama Al-Syeikh Al-Fadil Yahya bin Ali Hajuri hajuri wafaqahullah ketika di Damas kata beliau, "Wal hadis la sebut Hadisnya itu enggak sabit. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, fa akalat jami'a ma Akhirnya rakyat tadi memakan seluruh yang ada di enam lembaran tadi itu, dimakan rakyat. Illa dzikrullah, kecuali penyebutan nama Allah. Bayangkan. Tapi hadisnya enggak sahih ya. Hadisnya tidak sahih. Fakana kadzalik. Seperti itulah keadaannya. Ewa. Setelah lama selama tiga tahun apa yang terjadi? Suma raja'a Banu Hashim wa Banu Muthalib ila Makkah. Akhirnya Banu Hashim dan Banu Muthalib kembali ke Mekah. Paham ya? Nah, tadi kan menyendiri, mengasingkan tadi karena diboikot. Ewa. Setelah kembali ke Mekah wa hasala sulhu bi raghmin min Abi wa min Abi Amr bin Terjadilah perdamaian dengan keinginan siapa? Abu Jahal Amr bin Hisham damai. Setelah damai kabar ini terdengar kemana? Sampai ke Habasyah ke Ethiopia. Orang-orang sana pulang lagi ke Mekah kita lihat. Wattasalal khabar billadzina hum bil Habasyah. Kabar ini ternyata sampai ke sana, sampai kepada orang-orang yang ada di Habasyah. Lewat apa ya kira-kira? Saat itu belum ada Android ya, belum ada Android, SMS belum ada mungkin ya. Lewat apa kira-kira seperti ini? Biasanya lewat utusan-utusan, paham ya? Nah, saat itu yang mungkin menggunakan bisa burung merpati tapi jauh sekali ya. Tapi utusan-utusan mungkin ya, utusan-utusan namanya rasul, utusan utusan itu ada. Nah, karena kalau zaman sekarang kan cepat sekali tersebar. Karena apa? Android tadi itu ya, serba teknologi yang canggih. Nah, kita lihat sini. Ternyata kabar tersebut sampai ke Habasyah. Anna Quraisyan aslamu katanya. Bahwasanya orang-orang Quraisy mereka pada masuk Islam Faqatima Makkah minhum jama'atun. Akhirnya sekelompok jamaah yang hijrah ke Habasyah pulang ke Makkah lagi. Fawadatu al-bala wa Ternyata setelah pulang ke Makkah mereka masih menjumpai sebuah ujian, kekerasan, kriminalitas dan yang semisalnya sebagaimana dahulu sebelum hijrah ke Habasyah. Fastamarru bi Makkah ila an hajaru ila Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya mereka tetap di Mekah sabar sampai mereka hijrah kemana Ke Madinah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu kesimpulannya ya. Sebelum kita tutup kita lihat ada satu pertanyaan ini. Mana yang lebih bismillah, mana yang lebih baik bagi seorang perempuan apakah ikut sholat tarawih berjamaah di masjid atau mencukupkan diri sholat di rumah? Sebenarnya dalam masalah ini telah dibahas oleh para ulama di antara Syekh Muhammad Hizam wafaqahullah. Kalau seandainya memungkinkan di masjid dan aman dari fitnah, boleh karena dalilnya ada. Sebagian istri Rasulullah ada yang ikut sholat tarawih di masjid juga. Paham ya? Dan tidak ada larangan selama aman dari fitnah. Tapi ingat, hadisnya sifatnya bagaimana? La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian menghalang-halangi para wanita hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid Allah. Tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau masjid tersebut tidak memungkinkan banyak lalu lalang, banyak laki-laki yang bukan mahramnya nanti khawatirnya tersingkap atau banyak fitnah di situ, lebih baiknya di rumah. Tapi dalam keadaan seperti itu selama aman boleh juga di masjid ikut jamaah. Paham ya? Untuk wanita seperti itu kesimpulannya, tapi lebih baiknya apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Karena dalilnya sangat kuat perselisihannya juga kuat juga. Karena sholat tarawih sholat apa namanya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sedangkan Rasulullah mengatakan Abdul sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholatnya orang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Ini umum laki-laki perempuan juga masuk gitu ya. Kalaupun dia menguatkan itu banyak sebagian masyarakat yang mereka terkadang justru apa? sholatnya tarawihnya di rumah ya enggak masalah, kita enggak ngingkari karena dalilnya ada. Tapi kalau mereka mau mengambil pendapat yang dikuatkan oleh Nah perbuatan Umar Khattab yaitu menghidupkan kembali yang Rasulullah dulu pernah meninggalkan, ya juga nggak masalah gitu ya. Nah barakallahu fikum salat tarawih berjamaah di masjid. Perempuan rinciannya sudah kita sebutkan tadi kalau aman dari fitnah memungkinkan tafaddal, tapi afdalnya di rumah. Paham ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillahirabbil alamin.